Dan di antara perkara agung yang sebentar lagi akan kita dapat ikhwanillah yaitu yaum Arafah. Hari Arafah. Hari yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dan hari yang dalam agama ini mempunyai kedudukan penting. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari tersebut menambah perhatian beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tidak? Hari yang tercakup padanya keutamaan-keutamaan yang banyak. Di antara keutamaan hari Arafah tersebut ikhwanifillah yaitu bahwasanya hari tersebut adalah hari di mana agama kita ini disempurnakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam Pada hari ini yakni hari Arafah sebagaimana ditegaskan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam sahihain. Demikian pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya hari turunnya ayat tersebut adalah dari Arafah. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku." dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala pada penafsiran ayat ini mengatakan bahwasanya hadhihi akbaru ni'amillahi azza wa jalla ala hadhihi ummah. Dan ini merupakan sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa taala atas umat ini. حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه di mana Allah Subhanahu wa taala sempurnakan bagi kaum mukminin bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama mereka sehingga tidak membutuhkan lagi agama selain agama tersebut dan tidak butuh kepada nabi selain nabi mereka yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena memang beliau adalah penutup para nabi dan penyempurna para nabi oleh karena itulah orang-orang Yahudi ketika mengetahui Betapa agungnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kaum mukminin. Sebagaimana yang dikandung dalam ayat tersebut, dia mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sambil berkata, "Ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha Lau alaina ma'syar al-yahudi nazalat lattakhadna dzalika al-yawma ida. Wahai Amirul Mukminin, satu ayat pada kitab kalian yang kalian membacanya. Seandainya saja ayat tersebut turun kepada kami sekalian orang-orang Yahudi, maka sungguh akan kami jadikan hari tersebut sebagai hari raya yang dirayakan penuh sukacita atas ayat yang diturunkan tersebut karena mengandung anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin yang begitu besar. Qala ayu ayat? Ayat apa ini? Maka dia menjawab yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Lihat, orang Yahudi ini mengetahui ayat tersebut, mengetahui maknanya. Akan kami pintu hidayah Allah Subhanahu wa taala tutup darinya. Dia tahu bahwasanya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam dan tahu bahwasanya itu merupakan anugerah terbesar bagi kaum mukminin sehingga dia penanganan seandainya diturunkan kepada orang-orang Yahudi akan dijadikan ini. Tapi demikianlah Hidayah Allah Subhanahu wa taala diberikan bagi orang-orang yang dikehendakinya dan ditahan dari orang-orang yang dikehendakinya. Maka Umar pun mengatakan, "Qad arafna dzalika al-yawm." Wal makan alladhi nazalat fihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yaum Jumu'ah. semoga kami telah mengetahui hari tersebut dan tempat yang ayat tersebut turun atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dalam keadaan beliau berdiri pada hari Arafah di hari Jumat. Ini keutamaan yang besar pada hari tersebut. Hari disempurnakannya agama kita sehingga menjadi agama yang tidak butuh lagi tambahan, agama yang tidak ada selainnya yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hari tadi pula kita ketahui ya ikhwanillah bahwasanya di antara keutamaan hari Arafah adalah bahwasanya hari tersebut adalah hari Eid. Hari rayanya kaum mukminin. Dan Perkara ini diperjelas dipertegas lagi dalam hadis Uqbah Ibn Amir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang disebutkan oleh Imam Al-Wadi'i rahimahullahu taala dalam As-Sahih al muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Yaumu Arafah wa yaumun Nahr, wa ayyamut tashriq aiduna ahlal Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin hari Arafah dan hari Nahar hari raya kurban tanggal 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah Iduna ahlal Islam adalah hari Id kita kaum mukminin kaum muslimin wahia ayyamu aklin wa syurbin dan hari-hari tersebut adalah hari-hari untuk makan dan minum. Seorang memperluas pada hari tersebut dari si makanan dan minuman sebagai ungkapan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan kegembiraannya atas limpahan rahmat serta karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dan di antara perkara yang menjadikan semakin sukacitanya kaum mukminin afanillah pada hari Arafah yaitu dikarenakan pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memerdekakan dari neraka hamba-hamba yang melakukan dosa. Allah merdekakan. Allah selamatkan mereka dari apinya yang menyala-nyala di dalam neraka. Dan tentunya apa yang lebih diharapkan dari mereka-mereka yang mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa taala kemudian diselamatkan dari hukuman tersebut diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tentunya ini merupakan keutamaan yang agung. Dalam Sahih Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma min yomin an yu'tiqallahu fihi 'abdan al nari min yomi Arafah." Wa ya, ma Tidak ada, ada satu hari pun yang Allah Subhanahu wa taala lebih banyak memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka melebihi hari Arafah. Dan sungguhnya pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada makhluknya. Mendekat kepada mereka dan membanggakan makhluk-makhluknya tersebut di sisi para malaikat sembari mengatakan ma apa yang mereka itu inginkan sehingga mereka mau berkumpul di padang yang terik dalam keadaan lusuh dan kumuh semata-mata mengharapkan keridhaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dengan sanad yang sahih sebagaimana disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yubahi malaikatah ashiyata arafah bi ahli arafah fayakulu unzuru ila ibadi atauni syu'than gubra Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan di sisi malaikat-malaikatnya pada hari Arafah dengan orang-orang yang berkumpul di padang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lihatlah hamba-hambaku tersebut. Mereka datang memenuhi panggilanku dalam keadaan lusuh rambutnya dan berdebu pakaiannya, berdebu badan-badan mereka." Apa yang diinginkan? Yang diinginkan hanyalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Dan di antara keutamaan hari Arafah ikhwanillah Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya serta anugerahnya yang luas kepada mereka-mereka yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan haji. Dan ini merupakan bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah syariatkan suatu ibadah yang agung yang hanya bisa dilakukan oleh sebagian hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala berikan pengganti bagi hamba-hambanya yang lain sehingga tidak terluputkan dari mereka keutamaan-keutamaan. Oleh karena itu pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kaum mukminin untuk berpuasa. Bagi orang-orang yang tidak haji. Disunahkan untuk berpuasa sebagaimana dalam hadis Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu pada Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya pada hari Arafah. Maka bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah. Maka beliau mengatakan, "Eh, 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Aku mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala agar puasa tersebut yakni puasa hari Arafah menghapuskan dosa pada setahun yang sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Dosa dua tahun ikhwanillah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemurahan sehingga bisa tergugurkan dengan puasa sehari di hari Arafah. Tentunya ini merupakan keutamaan dan rahmatnya yang begitu luas. Ketika dosa yang bertumpuk begitu banyak dalam tempo dua tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan untuk bisa digugurkan dengan sebab puasa satu hari. Sehingga sungguh merugi dan Sungguh celaka orang-orang yang kemudian menyepelekannya dan tidak menaruh perhatian kepada ibadah yang mulia ini. Pintu rahmat yang begitu luas akan tapi dia sia-siakan. Dan puasa Arafah ikhwanillah sebagaimana ditekankan tadi disunahkan bagi mereka-mereka yang tidak haji. Adapun yang melakukan ibadah haji maka tidak disunahkan untuk berpuasa hari Arafah. Karena hari tersebut butuh perjuangan, butuh tenaga yang kuat dan butuh ibadah yang ekstra. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk wukuf. Berzikir, bertakbir di hari tersebut. Dan di antara keutamaan hari itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengkhabarkan bahwasanya doa pada hari Arafah Ikhwanifillah merupakan sebaik-baik doa. Diriwatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala dari jalan Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Silsilah yang seperti ini silsilah hasanah. Derajatnya hasan sebagaimana telah menghasankannya Imam Al-Albani rahimahullah taala. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan khairud du'ai du'au yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli. Dan sebaik-baik yang aku katakan bersama para nabi-nabi sebelumku yaitu doa la ilaha illallah wahdahu la lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam hadis yang singkat ini fillah dua faedah yang sangat besar kita ambil yaitu bahwasanya doa pada hari Arafah merupakan doa yang paling baik sehingga jangan sampai kita kita lewatkan pada hari yang Insya Allah taala akan kita lewati esok dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan faidah kedua dari hadis ini di antara perkara yang paling bagus yang hendaknya diucapkan pada hari tersebut adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau mengkhabarkan bahwa perkara itu merupakan bacaan para nabi-nabi sebelumnya yaitu bacaan la ilaha illallah wahdahu la lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ini diperbanyak selain doa-doa yang lain dan zikir-zikir yang lain yang berupa takbir karena takbir pada esok hari afanifillah disunahkan sebagaimana datang dari Ali bin Abi Thalib dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah dengan sanad yang sahih annahu kana yukabbiru ba'dal fajri yawma arafah ila salatil asri min ayyamit tashriq bahwasanya Ali radhiyallahu anhu dulu bertakbir setelah fajar hari Arafah jadi takbir untuk hari-hari ini dimulai dari fajar hari Arafah Setelah fajar hari Arafah sampai sholat asar pada hari tasyrik. Ini yang dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan takbir tersebut takbirnya umum, dilakukan dalam setiap keadaan ikhwanifillah pada hari-hari yang disebutkan tadi. Imam Ibn Abi Syaibah rahimahullah taala pada musannaf beliau menyebutkan sebuah asal dari Ibn Umar. Karena diru bimina tilkal ayam. wabak dan salawat وعلى فراشه وفسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا bahwasanya Abdullah bin Umar beliau bertakbir di Mina pada hari-hari tersebut. Bertakbir setelah sholat sholat setelah selesai sholat bertakbir kemudian juga bertakbir di atas pembaringannya bertakbir di atas kemah-kemahnya bertakbir di atas bertakbir di dalam kemah-kemahnya bertakbir di majelisnya bertakbir ketika berjalan pada hari-hari itu secara keseluruhan diperbanyak untuk bertakbir dengan takbir yang kita kenal semua. Dan sifat takbir yang disunahkan ikhwanifillah tidak ada ketentuan harus ini ataupun itu. Karena tidak datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu hadis pun yang memberikan ketentuan bagaimana bentuk takbir yang disunahkan sehingga seorang bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar itu sudah termasuk dalam takbir yang disunahkan di sini. Adapun kalau seseorang ingin mencontoh apa-apa yang datang dari para sahabat radhiyallahu alaihim, maka ini tentunya utama. Karena mereka adalah seutama-utama umat. Sebagaimana takbir Ibnu Mas'ud atau takbir Abdullah bin Abbas yang masyhur di kalangan kita. Allah Akbar, Allah Akbar, La ilaha illallah, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Atau bentuk takbir-takbir yang lain. Semuanya itu disunahkan untuk dibaca pada hari-hari ini. Dimulai dari fajar hari Arafah sampai akhir hari Tashrik tanggal 13. Ini lima keutamaan ikhwanifillah yang jangan sampai kita terluputkan darinya. Keutamaan hari Arafah yang agung yang para salaf Ridwanullah alaihim pada hari tersebut Ikhwanifillah mereka betul-betul bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yakni pada hari Arafah ada yang mengedepankan malu dia kepada Allah karena begitu buruknya amalan-amalan yang dia lakukan dan sedikitnya kebaikan-kebaikan yang dia perbuat. Ada yang mengedepankan rasa takut, ada yang mengedepankan rasa harap. Semua itu kita dapati dari para salaf Allah alaihim. Di antaranya adalah apa yang datang dari Mutarrif Ibn Abdullah bin Syekh rahimahullah taala dan dia adalah ulama dari kalangan tabi'in dan ahli ibadah mereka. Ketika beliau berdiri pada hari Arafah bersama dengan Bakar Al-Muzani maka salah seorang di antara mereka mengatakan Allahumma la tarudda ahlal mawqifi min ajri Ya Allah jangan engkau tolak orang-orang yang ada yang wukuf di sini karena Fakal dan akhar Ma min mawkifin Wa arjahu li ahlihi laula anni Sungguh Betapa mulianya tempat ini Dan betapa besarnya harapan untuk bisa mendapatkan ampunan bagi orang-orang yang ada di sana seandainya bukan karena aku di sana. Seandainya kalau bukan aku yang ada di sini. Dia menganggap bahwasanya keberadaan dirinya Ekonifillah merupakan perkara yang menjadikan orang lain mendapatkan keburukan. Karena dia menuduh dirinya lah yang paling buruk di antara sekian orang-orang yang berkumpul di Arafah. Padahal Mutarrif ini yang Ikhwanifillah adalah ulama dari kalangan tabi'in dan yang paling terkenal Di antara yang paling terkenal Ibadahnya pada zaman tersebut Kemudian datang pula dari Al-Fudail bin Iyad Ketika dia hukum di Arafah bersama manusia Mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Fudail ini menangis dengan tangisan yang sangat sampai-sampai tangisan tersebut menghalangi dirinya dengan doa. Falamma kanat asy-syamsu an taghruba rafa'a ra'sahu ila sama Maka tatkala matahari hampir tenggelam, beliau mengangkat kepalanya ke langit sembari mengatakan, "Wa atas minka wa in afauta. Melakukan mengatakan yang demikian karena begitu malunya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya harapan dia untuk bisa diampuni oleh Allah Azza Wajalla. Tidak ada yang bisa dibanggakan oleh seorang hamba dari amalan-amalan di dunia yang ikhwan Kalau dibandingkan dengan nikmat yang diberikan di dunia saja, tidak mampu menandingi amalan-amalan tersebut. Terlebih lagi kalau mau dibandingkan dengan nikmat yang Allah janjikan di akhirat. Sehingga sungguh malu. Yang hendaknya kita kedepankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sedikitnya amal dan banyaknya keburukan. Sampai-sampai dia mengatakan kepada Syu'aib bin Harb, "In kunta tadunnu annahu syahidal fa ahadun syarrun minni wa minka fa sama ma Apabila engkau menyangka bahwasanya ada orang yang lebih buruk yang menghadiri mauqif ini yaitu yang ikut wukuf di Arafah yang lebih buruk dariku dan dirimu maka sungguh ini adalah sejelek-jelek persangkaan. Inilah keadaan seorang muslim yang hendaknya dia tujukan kepada dirinya ikhwanillah. Menganggap buruk dirinya. Jangan sebaliknya. Dan sungguh kita ini orang-orang yang lemah. Orang-orang yang penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Yang tentunya diharapkan dengan sikap yang seperti ini kemudian menumbuhkan semangat untuk memperbaiki, menumbuhkan semangat untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan. Ini mereka-mereka yang mengedepankan sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekhawatiran mereka. Dan di sana pula kita dapati para ulama yang memberikan bimbingan kepada kita untuk selain mengedepankan sifat-sifat tersebut juga jangan sampai terlupakan untuk mengedepankan sifat haram. Karena memang dua perkara tadi kita Rasa takut dan rasa harap Dua perkara yang harus seiring dan sejalan sebagaimana dua sayap yang ada pada seekor burung yang tidak akan mungkin burung bisa terbang dengan baik apabila salah satu sayap tersebut patah atau rusak. Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala dia mengatakan jitu ila Sufyan ats-Tsauri asyiyata Arafah wa huwa jatin ala rukbatai. Aku mendatangi Sufyan Atsauni pada sore hari Aid, pada hari Arafah. Dalam keadaan beliau berlutut di lutut beliau sedang berlutut dan kedua matanya tadrifani dalam keadaan menangis. Faltafata ilayya maka beliau pun mendengar kepadaku. fakultulahu man asma'u hadzal jam'i halan Siapa orang yang paling buruk pada sekumpulan manusia yang besar ini keadaannya? Bertanya, siapa orang yang paling buruk keadaannya? Yang berkumpul dari seluruh manusia yang ada di Arafah tersebut. Maka dia menjawab, "Alladzi yadunnu anna Allah la yaghfiru yaitu orang yang menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Ini orang yang paling buruk keadaannya ikhwan. Karena persangkaan ini memang merupakan persangkaan yang sangat buruk kepada Allah. Sejelek-jelek dzat kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mengakibatkan kecelakaan bagi pemiliknya seorang hamba berprasangka bahwasanya Allah tidak akan mengampuninya. Ini sejelek-jelek zon yang Allah Subhanahu wa taala larang kita darinya. Ini sebagian dari keadaan para salaf ikhwanillah. Ketika mereka menghadapi hari Arafah memperbanyak permintaan ampun kepada Allah. karena memang hari tersebut Allah Subhanahu wa taala selamatkan dan merdekakan hamba-hambanya dari neraka. Memperbanyak, meminta hajat yang diinginkannya dari kebaikan-kebaikan dunia maupun akhirat. Karena sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Dengan senantiasa menyeimbangkan antara dua perkara, ketakutan dan harapan ketakutan yang akan menghalangi seorang dari melanggar kemaksiatan dan harapan yang akan menghalangi seseorang dari keputus asaan. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah. Dan Allah adalah Ghafurur Rahim, dan yang Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jal jelaskan kepada kita hakikat orang-orang yang memang berharap. Bukan sekedar pengakuan belakang. Allah jelaskan bahwasanya orang-orang yang betul-betul berharap rahmat Allah yaitu mereka mana yang beriman dan berhijrah. Namanya hijrah ya ikhwanillah mencakup semua bentuk perpindahan seorang hamba dari yang jelek kepada yang buruk. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dan menuju kepada Allah, menuju kepada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian bersungguh-sungguh di atasnya. Bersungguh-sungguh dalam berjuang di jalan Allah pada semua bentuknya. Seorang yang diberi kemudahan untuk menuntut ilmu maka ini jalan yang merupakan jihad baginya. Maka butuh mujahadah butuh bersungguh-sungguh padanya. Sehingga bisa termasuk menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Dan semoga apa yang sedikit ini ikhwanillah menjadi penyemangat kita untuk memasuki hari esok apabila Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua. Jangan sampai kita lupa untuk berpuasa padanya, memperbanyak zikir padanya, memperbanyak membaca Al-Qur'an dan bertakbir, juga berdoa dengan doa-doa yang utama terlebih lagi doa yang disebutkan tadi pada hadis siapa? Hadis siapa? Khairul doa doa yaumil arafah. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis siapa ini?